terbagi menjadi dua bagian. Ada yang menjual dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepadanya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ada pula yang menjual dirinya untuk syaitan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya maka ia pun masuk ke dalam jeratan-jeratan syaitan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa mu'tiquha aw mubiquha lalu kemudian ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala meraih kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala au mubiquha atau ada pula yang membinasakan dirinya yaitu mereka yang <clears throat> terbawa oleh hawa nafsu yang lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan Taatul rahman menuju kepada taatul syaitan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini membagi manusia menjadi dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlu ta'ah. Mereka adalah ahlu tuqa. Mereka adalah yang memanfaatkan usia dan waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia dengan hal-hal yang memberi manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirat golongan yang kedua yang membinasakan dirinya mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu mengikuti jalan-jalan syaitan maka tidak ada golongan yang ketiga ingin menjadi hizbullah yang senantiasa taat kepada Allah silakan ingin menjadi hizb syaitan yang bergabung bersama dengan kelompok syaitan, silahkan. Namun masing-masing ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a yumin, wa man syaa'a Siapa yang ingin silahkan dia beriman dan siapa yang ingin silahkan dia kafir. Namun masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang diamalkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu pada daurah di di hari ini dan dilanjutkan sore hari dan malam hari insyaallah taala Al-Syekh Hafizahullah taala akan menjelaskan kepada kita tentang apa saja dari amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba sehingga dia terbebas dari penyimpangan, kesesatan dan kebinasaan dan apa pula amalan-amalan yang membinasakan seseorang yang menyebabkan dia terjatuh dalam kehinaan di dunia demikian pula di akhirat maka kita mempersilahkan Syekhuna Abu Malik hafizahullah taala fa yulqi kalimatahu mashhuran ma'juran الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد سمعتم مقدمة أخينا الأستاذ الفاضل المبارك بن معاوية حفظه الله تعالى التي قدم فيها عن هذا الموضوع وذكر فيها حديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو يتكلم عن خصال كثيرة وفيه كل الناس يغدو فبائع النفس فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الإعتاق الإنجاء والنجاة ومهلكها من الهلاك ولهذا كان عنوان هذه الدورة الأعمال المنجية والمهلكة Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga yaumuddin. Amma ba'd, kalian telah mendengarkan pembukaan dari saudara kami lalu beliau menyebutkan nama saya di mana beliau memulai kajian ini dengan menyebutkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang membicarakan tentang kondisi manusia. Kullun nasi yagdu, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia beramal maka ia menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakan dirinya. Maka yang dimaksud al-i'taq mu'tiquha artinya yang menyelamatkan yang menyebabkan seorang hamba itu selamat dalam kehidupannya dan yang dimaksud mubiquha adalah kebinasaan yang menyebabkan seorang itu binasa oleh karena itu kajian kita pada hari ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang menyelamatkan dan yang membinasakan fal i'taqu lafdhun min alfadhin najah فمن اعتق نفسه من الموبقات والمهلكات والمعاصي والمحرمات فقد أنجاها من عذاب الله maka lafaz al-i'taq itu termasuk di antara lafaz dari lafaz-lafaz yang menunjukkan keselamatan maka barang siapa yang membebaskan dirinya maka itu maknanya bahwa dia telah menyelamatkan dirinya dari berbagai hal yang dapat membinasakan dirinya yang menghancurkan kehidupannya maka barang siapa yang membebaskan dirinya maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya faqad ya'ti ta'ti an-najatu fil kitab was sunnah bi alfadhin ukhra yanbaghi tanabbuh laha namun terkadang lafaz an-najah keselamatan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang disebutkan dalam bentuk lafaz-lafaz yang lain. Maka sepantasnya seorang memperhatikan tentang makna-makna lafaz tersebut. Wa in kanat hadhihi al-alfaz qad yakunu bainaha wa bain an-najati furuqun yasirah illa annaha dalatun 'ala al-maqsud. Meskipun lafaz-lafaz ini itu memiliki perbedaan kecil antara lafaz an-najah keselamatan dengan lafaz-lafaz yang lain tersebut namun pada umumnya menunjukkan maksud yang sama. فمثلا الوقوع إذا وقعت المصيبة فإن الله إذا كشفها عن الإنسان فقد نجاه منها فلفظ الكشف من ألفاظ النجاة min al-musibati ba'da wuqu'iha. Misalnya ketika seseorang terjatuh ke dalam satu musibah lalu kemudian Allah Azza wa Jal kasyafaha anhu. Kasyafa itu maknanya di antara makna menyelamatkan Kashf. Maka lafaz al kashf di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Itu termasuk di antara ungkapan yang menunjukkan keselamatan. Rabbana kshif 'anna al adhab Ba'da an waqa 'alaihim da'aw Rabbana kshif 'anna al adhab Wa fil ayati al-ukhra fakashafna ma bihi min dhur. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal ketika mereka orang-orang yang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla mereka mengatakan Rabbana kshif 'anna al Ya Allah, ikshif. Yang dimaksud ikshif di sini lafaz yang meminta keselamatan. Selamatkanlah siksaan dari kami. Nah, ini hilangkanlah siksaan itu dari kami. Maka demikian pula seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fakashafna ma bihi min dhurr. Maksud kasif yakni menyelamatkan, menghilangkan. Maka kami menghilangkan darinya kemudaratan. وقد يأتي لفظ الوقاية وهذا يدل على النجاة قبل وقوع المصيبة والمحذور dan terkadang pula di antara makna yang menunjukkan keselamatan adalah lafaz al-wiqayah. Al-wiqayah artinya yang memelihara. Maksudnya menyelamatkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa lafaz al-wiqayah tersebut menunjukkan sebuah keselamatan sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang tersebut. Waqihimus sayyi'at wa ahlikum nara ada هذا qabla قبل وقوع الشيء seperti firman Allah Azza wa Jalla waqihimus sayyi'at. Waqi, yakni dari wiqayah. Maksudnya selamatkan mereka dari berbagai macam keburukan. Demikian pula firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Maksudnya peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini semua lafaz al-wiqayah menunjukkan seseorang berupaya untuk menyelamatkan dirinya sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang tersebut. Wa amma lafzun najati fa innahu lafzun shamilun lil amrayn النجاة قبل وقوع المصيبة والمحظور وكشف ذلك عنه بعد وقوعه Adapun lafaz an-najah keselamatan merupakan lafaz yang lebih mencakup dua perkara itu. Maka lafaz an-najatu di dalam bahasa Arab itu bermakna bahwa dia menyelamatkan seseorang sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang itu. Dan dia juga menyelamatkan seseorang setelah dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang itu lalu kemudian diselamatkan darinya. لماذا الكلام عن موضوع النجاه لماذا الكلام عن موضوع النجاة Mengapa kita membahas tentang permasalahan keselamatan itu? الكلام عن موضوع النجاة لمعرفة فضلها وأقسامها وأسبابها وطرقها وثمارها Membahas tentang an-najah, keselamatan. Maksudnya kita akan membahas tentang apa saja perkara-perkara yang menyelamatkan itu di mana kita akan mengenal keutamaan keselamatan dan macam-macam hal-hal yang menyelamatkan sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dan cara-cara sarana-sarana yang ditempuh oleh seorang untuk menyelamatkan dirinya demikian pula apa hasil yang bermanfaat akibat dari diselamatkannya seorang لأن النجاة العظمى هي النعيم المقيم وهي النعيم السرمدي وهي السعادة الأبدية Sebab keselamatan yang terbesar adalah kenikmatan yang bersifat abadi. Kebahagiaan yang terus-menerus, yang tidak terputus dan kemenangan yang besar. أما الكلام عن الهلاك والمهلكات فهو لمعرفة شؤمها ولمعرفة أسبابها وطرقها وعواقبها Adapun pembahasan tentang kebinasaan maka yang dimaksud adalah menjelaskan tentang apa saja perkara-perkara yang membinasakan tersebut dan menjelaskan tentang bahaya kebinasaan dan macam-macam yang dapat menyebabkan seorang binasa, sebab-sebab yang menjerumuskan seorang dalam kebinasaan dan menjelaskan tentang akibat yang buruk yang dirasakan oleh seorang yang binasa. An-najatu matlabu wa raghbatu kulli aqilin wa muslim. في هذه الدنيا. Keselamatan tentu menjadi harapan setiap muslim dan menjadi tuntutan setiap muslim dalam kehidupan dunia ini. Qad sami'tum fi liqa'il barihah hadits Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu عند أن أوقدوا نارا فأمرهم أن يتقحموا فيها فماذا قالوا له قالوا ما آمنا بالله واتبعنا رسول الله إلا لننجو من النار Pada pertemuan kita tadi malam kita telah menyebutkan hadis Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Hudzafah yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin pasukan dalam satu perjalanan perang. Lalu kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Hudzafah mengatakan kepada pasukannya, "Bukankah kalian diperintahkan untuk menaati pemimpin kalian? Maka kumpulkan kayu bakar, lalu nyalakan api." Lalu kemudian setelah itu Abdullah memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Namun kemudian mereka pun berfikir. Mereka mengatakan, "Tidaklah kami beriman kepada Allah, tidaklah kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." kecuali dengan tujuan agar kami selamat dari api. Maka tidak mungkin kami menceburkan diri kami ke dalam api. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang menjadi sikap mereka yang tidak taat kepada pemimpinnya dalam perkara maksiat itu. Al-kalamu 'anil najati was salamati muhimmun jiddan. لأن النجاة أنواع ومراحل ومراتب فمنها نجاة في الدنيا ومنها نجاة في الآخرة والنجاة في الدنيا على أنواع والنجاة في الآخرة على مراحل maka membahas tentang keselamatan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali sebab keselamatan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat ada keselamatan di dunia, ada pula keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia pun bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana keselamatan di akhirat juga bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pula. wan والنجاة في الدنيا على أنواع فمنها نجاة من فتن الشهوات ومنها نجاة من فتن الشبهات ومنها نجاة من فتنة المسيح الدجال ومنها نجاة من سوء الخاتمة ومنها نجاة من التخبط في الدنيا وفي الحياة وعند الموت ومنها نجاة من الأمراض والأوبئة والبلاء ومنها نجاة من المصائب والمس والسحر والشياطين وغير ذلك Keselamatan dalam kehidupan dunia pun bermacam-macam. Ada keselamatan dari fitnah, syahwat, ada pula keselamatan dari fitnah syubhat dan ada pula keselamatan dari fitnahnya al-masihud dajjal demikian pula keselamatan dari suul khatimah kematian yang buruk dan demikian pula keselamatan dari kegoncangan dalam kehidupan dunia di mana dia terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan demikian pula keselamatan ketika dia mendekati kematiannya dan keselamatan pada saat dia menghadapi berbagai macam cobaan, musibah dan keselamatan dari sihir, dari dukun dan dari syaitan dan berbagai macamnya. ومنها نجاة من أمراض القلوب وهي متنوعة ومنها نجاة من أمراض القلوب وهي متنوعة وهذا يستدعي حذرا ونباهة wa muraqabatan dan ada pula macam-macam penyakit yang terdapat di dalam hati seseorang dan itu bermacam-macam keadaannya maka ini mengharuskan seseorang untuk senantiasa awas diri dan memperhatikan dirinya agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dapat membinasakannya wa minha najatun min ghadabillahi wa بالفيضانات والكوارث والمصائب التي تحصل في هذه الأزمان فتدمر البيوت وتتلف الأشياء التي نراها بأعيننا dan di antara keselamatan adalah selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Selamat dari berbagai macam musibah dan malapetaka yang ada di setiap zaman yang menghancurkan rumah-rumah dan menghilangkan kehidupan di tengah-tengah manusia maka seorang berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara tersebut. ومنها النجاة في الآخرة وهي على مراحل النجاة من فتنة القبر والنجاة من أهوال يوم الحشر والنشر والنجاة من عذاب جهنم وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وتقولون في آخر كل صلاة بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال Demikian pula ada keselamatan dalam kehidupan akhirat dan itu juga bertingkat-tingkat keadaannya. Di antaranya keselamatan dalam fitnah kubur di alam barzakh, keselamatan di hari ketika dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, keselamatan dari azab jahannam. Oleh karena itu, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla pada akhir salat dari empat perkara tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahannam wa min adzabil qabr dan dari siksaan kubur wa min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung diri dari fitnah hidup dan mati wa min fitnatil masihid dajjal dan aku berlindung diri dari fitnah al-masih ad-dajjal فعلينا أن نحافظ على جوارحنا وأعضائنا فإنها أسباب للنجاة أو أسباب للهلاك كما قال ابن القيم عن الجوارح السبعة الأنف والأذن والعين واليد والرجل وغير ذلك قال هذه أسباب كل عطب أو نجاه اسم موجودا لا بأس الأعضاء السبعة أيها الإخوة الكرام هي أعضاء إما أن تكون أسبابا للنجاة وإما أن تكون أسبابا للهلاك والعطب كما قال ابن القيم فهي أساس لكل خير وأساس لكل شر وهذه الجوارح هي العين والبصر والأذن أي السمع والفم واللسان واليد والرجل هذه الجوارح إما أن تكون سببا لنجاتك وإما أن تكون سببا لعطبك وهلاكك كما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله maka wajib bagi kita para ikhwas sekalian untuk menjaga dan memelihara anggota-anggota tubuh kita. Sebab anggota-anggota tubuh kita ini inilah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keselamatan dan juga bisa menjadi sebab seorang akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa anggota tubuh yang berjumlah tujuh ini adalah anggota-anggota tubuh yang dapat menyelamatkan demikian pula yang dapat membinasakan. Maka anggota-anggota tubuh tersebut adalah hidung, mata, telinga, mulut, kemudian lisan, kemudian tangan dan juga kaki. Maka tujuh anggota tubuh ini ini dapat menjadi sebab engkau meraih keselamatan dan dapat pula menjadi sebab engkau menjadi binasa. Wa idza ji'na nata'ammalu fil ad'iyati wal adhkari al waridati fil Qur'ani was sunnah najidu katsiran minha mutahalliqan bi talab salamati wan najah aw al isti'adati min al halakati wal halaki aw al wuqu'i fi syarr. dan apabila kita memperhatikan zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah maka kita akan mendapati banyak sekali di dalamnya mengandung permohonan seorang hamba agar diberi keselamatan dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membinasakan ولذلك جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الكلمات أن يقولهن إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وهذا الدعاء هو طلب للسلامة والنجاة وغيره من الأدعية كثيرة جدا Oleh karena itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikir atau doa yang beliau senantiasa mengucapkannya di pagi hari demikian pula di sore hari. Beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah." Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan kepadamu ya Allah, baik dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, baik dalam urusan keluargaku, demikian pula dalam urusan hartaku ini senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa untuk meraih dan meminta keselamatan dan keberhasilan. وإذا جئنا نتصفح النصوص في الكتاب والسنة وننظر في الأوامر والنواهي نجد أن الأوامر جاءتنا بكل ما فيه نجاتنا وخيرنا وصلاحنا وجاءت النواهي بما بكل ما فيه زجرنا وإبعادنا عن الشرور والمآسي Dan apabila kita membuka dalil-dalil dan nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat dalil-dalil yang berisi perintah dan larangan. Perintah-perintah tersebut kita akan mendapati bahwa dia tidaklah memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang akan mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita dan keberhasilan hidup dan demikian pula dalam perkara larangan-larangan tidaklah larangan-larangan itu datang melainkan untuk menghardik kita untuk mencegah kita agar tidak terjatuh ke dalam kebinasaan dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan dan kejahatan الكلام عن المنجيات والمهلكات مهم جدا لأن المشاكل قد تنوعت والفتن قد تكاثرت والنفوس قد ضعفت والاضطرابات قد كثرت والدين والإيمان قد قل في قلوبنا إلا من رحم الله dan berbicara tentang perkara-perkara yang menyelamatkan itu sangat penting sekali Hal ini disebabkan karena problem itu bermacam-macam dan fitnah itu saling menumpuk dan bertambah banyak. Sementara jiwa-jiwa kita ini semakin lemah dan semakin banyak kegoncangan yang terjadi dan ditambah lagi agama dan keimanan kita semakin minim dan semakin melemah. فصار بعض الناس لا يعرف الطرق المنجية ولا السبل المهلكة Sehingga sebagian manusia mereka tidak mengenal apa metode-metode yang menyelamatkan dan apa jalur-jalur yang dapat membinasakan seorang. وصار بعض الناس يظن النجاة في العزلة والابتعاد عن إخوانه المسلمين الطيبين. Dan bahkan ada sebagian manusia menyangka bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kaum mukminin dan dari teman-temannya yang baik. وصار بعض الناس يبحث عن النجاة والسعادة بالتحزبات والتكتلات واختراع الطرق التي ليست بشرعية والبدع التي ليست بدينية dan ada sebagian manusia lagi mereka berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan dengan cara membentuk hizbiyah-hizbiyah membentuk kelompok-kelompok lalu kemudian melakukan atau uh, melakukan inovasi inovasi baru dalam beragama dengan metode-metode yang sama sekali tidak disyariatkan. ولهذا ترون بعض الناس جاءوا بهذه الطريقة التي تكلمنا عنها بالأمس وهي المظاهرات والثورات يظنون بها نجاتهم وصلاحهم oleh karena itu ada sebagian orang sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahwa ada sebagian mereka menyangka bahwa jalan keselamatan adalah dengan cara melakukan demonstrasi dengan cara menampakkan sikap penentangan kepada penguasa dan melakukan revolusi-revolusi. وجاء بعض الناس فأحدث بدعا ومحدثات ليست من دين الله وجاء آخرون فاخترعوا طرقا من مسرحيات وتمثيليات وغير ذلك dan ada pula sebagian orang menyangka bahwa keselamatan adalah dengan memunculkan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ada lagi sebagian mereka menyangka bahwa kebahagiaan dan keselamatan itu adalah dengan membuat drama-drama atau sinetron-sinetron yang dengannya akan menyebabkan seorang menyangka bahwa dia dapat meraih keselamatan dengannya. Wajah Harun فرأوا أن الغرب الكافر قد تطور في أمور فانبهروا انبهارا شديدا وبدأوا يقلدون الغرب يظنون النجاة في طريقهم وسبيلهم Ada lagi sebagian mereka menyangka bahwa jalan kebahagiaan dan keselamatan tatkala mereka melihat bahwa barat telah mengalami kemajuan dan modernisasi dalam kehidupan mereka sehingga mereka pun kagum terhadap apa yang mereka miliki sehingga mereka pun mulai mentaklid ikut-ikutan dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa dhahaba ba'dun nasi lil bahth an tajarib yujarribunaha la'allaha an tunjiyahum. Ada lagi sebagian orang di mana mereka melakukan percobaan-percobaan Mereka melakukan eksperimen-eksperimen yang dengannya mereka menyangka boleh jadi dengan melakukan hal tersebut dapat menyelamatkan mereka. وأعرضوا عن الأسباب الشرعية المضمونة وأعرضوا عن الأسباب الشرعية المنصوصة Lalu kemudian mereka berpaling dari sebab-sebab syar'i yang telah diberi jaminan bagi seorang yang mengamalkannya dan mereka berpaling dari sebab-sebab syar'i yang telah disebutkan nasnya di dalam dalil-dalil tersebut. فكان لزاما أن نتكلم عن السعادة والنجاة الحقيقية وطرقها وثمارها maka merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk membahas tentang keselamatan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki yang dapat menyelamatkan diri-diri kita. ومن أهم ما نتكلم عنه أسباب الحق أسباب النجاة الحقيقية. Dan di antara perkara yang terpenting yang akan kita bahas adalah tentang sebab-sebab hakiki yang dapat menyelamatkan. Wa ma'rifatu asbabin najati laha fawaid katsirah. Dan mengenal atau mengetahui sebab-sebab keselamatan itu banyak sekali faidahnya. لمعرفتها والاطلاع عليها والسعي في تحقيقها والثبات عليها. Di antara faidah dari mengenal jalan-jalan keselamatan adalah ketika kita mengetahuinya dan menelaahnya lalu kemudian kita berusaha untuk mewujudkan dalam kehidupan kita lalu kemudian kita kokoh di atasnya ونريد أن نبين أسباب النجاة لأن الله يريد من عباده أن يسلكوا هذه الأسباب demikian pula mengapa kita berusaha untuk mempelajari sebab-sebab keselamatan Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya agar mereka senantiasa menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Wa qad awdahaha lahum ahsana tawdih wa bayyanaha lahum ahsana bayan. di mana Allah Azza wa Jal telah merinci dan menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik dan penjelasan yang paling rinci. ودعاهم جميعا إلى الإيمان والتقوى الذي به والأعمال الصالحة الذي به تحصل سعادتهم ونجاتهم ومغفرة ذنوبهم حتى أنه سبحانه وتعالى دعا أهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى إلى ذلك فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mengajak mereka seluruhnya kaum muslimin untuk senantiasa mewujudkan sebab-sebab yang dengannya mereka akan meraih keselamatan dan bahkan Allah Azza wa Jal mengajak orang-orang kafir dari ahlul kitab al-Yahudi wa nasara agar kemudian mereka menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Dalam firmannya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walau anna ahlal Kitab amanu wattaqu, lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im." Kalau seandainya ahlul kitab itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami pasti akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Man hum ahlul kitab? Innahum alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. عزير بن الله يد الله مغلولة ومع هذا سبحانه وتعالى يعرض عليهم أسباب النجاة سبحانه وتعالى Siapakah mereka ahlul kitab itu? Mereka ahlul kitab adalah orang-orang yang berkeyakinan dan menyatakan Allah itu satu di antara tiga atau Trinitas. Orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, tidak mampu untuk berinfak. Maka orang-orang inilah yang mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Namun dengan kekafiran yang mereka miliki itu, Allah Azza wa Jalla tetap menawarkan kepada mereka jalan-jalan atau sebab-sebab yang dapat mendatangkan keselamatan kepada mereka. وهذا من كرم الله وجوده فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة دعاهم إلى سبل النجاة دعاهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله دعاهم إلى التوبة ليتوب عليهم وينجيهم سبحانه وتعالى ولذلك يقول سبحانه وتعالى بعد قوله بعد قولهم إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه Ini termasuk di antara kemuliaan Allah Azza wa Jal dan kedermawanannya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah menyebutkan keburukan-keburukan dan aib-aib yang dimiliki oleh ahlu kitab dan ucapan-ucapan mereka yang batil maka Allah Azza wa Jal tetap mengajak mereka untuk senantiasa menempuh jalan keselamatan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah para malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya dan mengajak mereka untuk senantiasa bertaubat dan meninggalkan ucapan-ucapan batil dan keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada mereka. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan pemahaman Ahlul Kitab, tatkala mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga, lalu kemudian Allah menawarkan kepada mereka, "Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna?" Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? وفي هذه الآية التي سمعتم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت ولأدخلناهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين Dan demikian pula di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka lakaffarna anhum sayyiatihim kami pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa mereka. Dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang besar, kalimat-kalimat yang kufur. Dan Allah mengatakan kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang diinginkan oleh setiap jiwa yang tentu merasa nikmat bagi setiap yang memandangnya. Wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala wa hubbihi li ibadihi أن شرع لهم مكفرات تكفر ذنوبهم وتكفر خطاياهم dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya agar mereka meraih keselamatan di mana Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan untuk hamba-hambanya adanya mukaffirat adanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. فمن وقع في ذنب أو معصية فأتى بالطاعات كفر الله سبحانه وتعالى عنه الخطايا كالصلوات الخمس من قام بها والجمعة وصوم رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر maka barang siapa yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan amalan-amalan ketaatan tersebut menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah." Antara salat lima waktu dan antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya dan antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa selama seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. ورغب عباده في ترك الكبائر والفواحش ليفوزوا بالمغفرة وليحصلوا النجاة قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran, agar kemudian mereka meraih ampunan dari Allah dan mereka meraih keselamatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yajtanibuna al ithmi wal fawahisha illa lamam." Sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar demikian pula perbuatan-perbuatan keji, eh, perbuatan-perbuatan keji illa lamam kecuali dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Rabbmu amat luas ampunannya. فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة سبحانه ما arhamah Kalaulah seandainya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni dosa-dosa hambanya Maka niscaya hamba-hamba ini telah binasa di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan langit dan manusia akan terjatuh dalam kehinaan dan terjatuh ke dalam kebinasaan namun Allah Azza wa Jal sangat luas ampunannya dan kalau seandainya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni dosa-dosa hamba maka Allah Azza wa Jal tidak akan membiarkan ada siapapun yang berjalan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala Yadu'u 'ibadahu ila Tawbah. wa ya'iduhum bil maghfirati subhanahu wa ta'ala maka Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepadanya dan menjanjikan untuk mereka akan meraih maghfirah dan ampunan. ولو كانت الذنوب والمعاصي كفرا وشركا وإجراما وفحشا walaupun dosa-dosa yang mereka perbuat adalah dosa kekafiran atau dosa kesyirikan atau perbuatan keji dan kemaksiatan. كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده النجاة يريد لعباده السعادة ولكن الناس اختلفت طرقهم وتشعبت مسالكهم فمنهم من سلك الطريق الصحيح إلى النجاة ومنهم من أبى وأعرض بعد أن هداه الله وبين له إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا maka itu semua dilakukan oleh Allah Azza wa Jal sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki bagi hamba-hambanya agar meraih, mereka meraih keselamatan dan kebahagiaan akan tetapi manusia dalam mencari-cari jalan keselamatan tersebut berbeda-beda jalur mereka Di antara mereka ada yang menempuh jalan yang benar, jalan yang sahih yang menyelamatkan. Namun di antara mereka ada pula yang menempuhnya dengan cara-cara yang menyimpang, yang menyebabkan dia tersesat, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam syahwat dan terjatuh ke dalam syubhat yang membinasakan. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menerangkan kepadanya jalan. Maka di antara mereka ada yang memilih jalan keselamatan dan di antara mereka pula ada yang memilih jalan penyimpangan. الكلام عن الأسباب التي تؤدي إلى النجاة والأسباب التي تؤدي إلى الهلكة مهم جدا لأجل أن نعرف أسباب النجاة ونفتش عن أنفس ونفتش عن أنفسنا أين نحن منها ونبحث عن أسباب الهلكة أين نحن واقعون فيها فنبتعد عنها ونفتش عن أنفسنا فنبتعد عنها maka berbicara tentang keselamatan dan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan demikian pula membahas tentang kebinasaan dan sebab-sebab yang menyebabkan kebinasaan tujuan utamanya adalah tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab itu lalu kita kembali kepada diri-diri kita untuk melakukan pengoreksian terhadap diri-diri kita. Tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab keselamatan, maka kita mengoreksi diri kita. Di mana posisi kita dari amalan-amalan yang menyelamatkan itu. Demikian pula, tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab kebinasaan, maka kita pun mengoreksi diri kita. Di mana kita, di mana posisi kita dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut. وبعد النجاة ما الذي يحصل بعد النجاة ما الذي يحصل إنه يحصل أننا سنطلع على حالنا فنجد أسبابا للنجاة نحن واقع نحن نأتيها ونجد أسبابا للنجاة نحن مقصرون فيها ونجد أسبابا للهلكة نحن واقعون فيها ونجد أسبابا للهلكة نحن مبتعدون عنها Lalu kemudian setelah kita melakukan pengoreksian terhadap diri-diri kita lalu apa yang terjadi apa hasil dari pengoreksian tersebut dari introspeksi tersebut kita mendapati diri-diri kita di hadapan sebab-sebab yang menyelamatkan tersebut apakah kita telah melakukan amalan-amalan yang menyelamatkan tersebut? Ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang jauh dari sebab-sebab itu? Atau mungkin di antara sebab-sebab yang menyelamatkan itu ternyata kita kurang di dalam usaha untuk mengadakannya atau mewujudkannya. Demikian pula pada saat kita mengetahui sebab-sebab jalur-jalur yang menuju kepada kebinasaan dan kesengsaraan, kita mendapati diri kita terjatuh di dalamnya ataukah kita mendapati diri kita menjauhkan diri darinya sehingga kita senantiasa melakukan pengoreksian tersebut. وسنجد أنفسنا أمام أسباب للنجاة لم نكن نعرفها وأسبابا للهلكة لم نكن نعرفها وهذا شيء يحصل لكثير من الناس فإن معاذا رضي الله عنه عند أن أوصاه, أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عليه هذا أي لسانه قال نحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن من أكبر أسباب الهلكة اللسان هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو وجوههم illa hasaidu alsinatihim maka kita menghadapi atau mengetahui di hadapan kita masih ada sebab-sebab yang menyelamatkan yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya dan ini terjadi pada sekian banyak manusia terkadang mereka tidak mengetahui jalur-jalur yang menyelamatkan kehidupan mereka oleh karena itu, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadanya agar kemudian dia menjaga lisannya, memelihara lisannya. Lalu Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Awa nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi?" Apakah kami akan dihukum? Apakah kami akan mendapatkan balasan dengan apa yang kami ucapkan dengan lisan-lisan kami maka Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam menjelaskan kepada Muaz bahwa termasuk di antara sebab terbesar yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kebinasaan adalah tatkala dia tidak menjaga lisannya beliau mengatakan Wahal Yakubun nasa ala Wahal Yakubun nasa fin nari ala wujuhihim ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim bahwa tidaklah yang menyebabkan manusia itu terjerumus ke dalam api neraka dalam kondisi terbalik melainkan disebabkan dari hasil ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. وهكذا سمعتم الأحاديث في لقاء البارحة أن بعض الصحابة لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الحكام الظالمين قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يظن بعضهم أن هذا من أسباب النجاة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا Demikian pula kalian telah mendengarkan pada pertemuan kita di malam hari tatkala sebahagian para sahabat mereka mendengarkan perbuatan-perbuatan para penguasa dengan kezaliman yang mereka perbuat yang mereka lakukan lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah diperbolehkan kami memeranginya dengan pedang-pedang kami ada sebagian manusia menyangka bahawa di antara sebab yang mendatangkan keselamatan adalah melakukan perlawanan kepada penguasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak demikian إن الواجب علينا بعد التفتيش إن الواجب علينا بعد التفتيش عن أحوالنا ومعرفة أسباب النجاة وأسباب الهلكة أن ننظر هل نحن نعلم ما هي النجاة الحقيقية وهل نحن نعلم ما هي الهلكة والشقاء الحقيقي وما الذي حققناه من أسباب النجاة وما الذي حققناه من أسباب وما الذي وقعنا فيه من أسباب الهلاك maka demikian pula setelah kita melakukan pengoreksian dan introspeksi diri terhadap sebab-sebab keselamatan dan sebab-sebab kebinasaan tersebut maka kita memeriksa diri kita apa yang telah kita lakukan dari sebab-sebab keselamatan yang hakiki tersebut. Demikian pula apa menjadi sikap kita dari kebinasaan dan kesengsaraan yang hakiki itu. Apa yang telah kita wujudkan? Apa yang telah kita lakukan dari sebab-sebab keselamatan? Apakah kita telah melakukannya? Dan apa pula yang menjadi sikap kita dari sebab-sebab kebinasaan? Apakah kita terjatuh di dalamnya ataukah kita menjauhkan diri? وبعد ذلك يأتي سؤال مهم جدا وهو هل نحن راضون عن أنفسنا Lalu kemudian setelah itu akan muncul sebuah pertanyaan yang penting yaitu apakah kita meridai hal itu pada diri-diri kita sendiri? هل أعمالنا موصلة إلى النجاح أم أنها موصلة إلى الشقاء والهلكة؟ هل نحن عندنا جهل بأسباب الهلكة وأسباب النجاة هل عندنا تقصير وتفريط بأسباب النجاة هل عندنا إقدام وتقحم وجرأة على أسباب الهلكة Lalu kemudian kita bertanya-tanya pada diri kita, apakah amalan-amalan kita yang telah kita lakukan ini akan membawa kepada keselamatan? Ataukah amalan yang kita lakukan justru membawa kepada kebinasaan dan kesengsaraan? Atau mungkin di sana masih ada hal-hal yang kita jahil, tidak mengerti tentang hakikat keselamatan, demikian pula hakikat kebinasaan. Atau mungkin di sana ada hal-hal yang kurang yang tidak kita lakukan dari sebab-sebab keselamatan atau mungkin di sana ada perbuatan yang kita lakukan yang menunjukkan kelancangan kita untuk menjermuskan diri kita ke dalam sebab-sebab kebinasaan. Ayuhal ikhwatul akarim, a'azzani wa a'azzakum Allah bita'atih. إنه لا شك أن السعي إلى النجاة مقصد كل عاقل وكل مسلم ولكن الشأن كل الشأن هو معرفة النجاة الحقيقية والهلكة الحقيقية ومعرفة ما يوصل إلى ذلك لأن من توصل إلى هذه المعرفة استطاع بإذن الله جل وعلا أن يتصورها وأن يعرف قدر النجاة وأن يبذل كل غال ونفيس من أجل نجاة دينه ومن أجل نجاة أسرته ومن أجل حياته الحياة الكريمة الحياة الكريمة والحياة السعيدة maka setelah kita mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan yang itu tentu menjadi tujuan setiap orang yang berakal tujuan setiap muslim namun yang paling inti yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah mengetahui keselamatan yang hakiki tersebut lalu apa saja yang dapat menyampaikan dia kepada sesuatu yang menyelamatkan itu sehingga tatkala dia telah mengetahui hal-hal yang dapat menyampaikan dia kepada keselamatan, maka dia mampu memahami dengan baik. Setelah dia mampu memahami dengan baik, maka dia berusaha dengan apa yang dia miliki untuk menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut yang dapat menyelamatkan agamanya, dapat menyelamatkan keluarganya, dan dapat menyelamatkan kehidupannya yang mulia sehingga dia meraih kemuliaan dan kebahagiaan. أما من لم يعرف الحقيقة للنجاة والأسباب الصحيحة للنجاة فإنه سيخبط خبط عشواء وربما سلك طرقا يظنها منجية وفي حقيقتها مهلكة Adapun orang yang tidak mengetahui hakikat keselamatan dan sebab-sebab yang mengantarkan pada keselamatan maka dia akan berbuat dengan cara yang tidak jelas. Sehingga dia menempuh jalan-jalan yang jauh dari keselamatan itu. Jalan-jalan yang justru semakin menyebabkan dia menyimpang dari keselamatan dan justru mendekatkan dirinya kepada kebinasaan. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah berfirman, Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya yaitu orang-orang yang tersesat dalam beramal dalam kehidupan dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Demikian pula Allah Azza wa berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Tidakkah uh, bukankah seorang yang dihiasi amalan-amalan buruk yang dia lakukan sehingga dia menganggap keburukan amalan tersebut dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan dari keburukan sebagai satu amalan kebaikan innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah الله ويح yahsabuna annahum muhtadun. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai wali-wali dari selain Allah dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berjalan di atas hidayah. Inna hidayata al-'abdi wa salaha qalbihi والذي خلق من أجله هو أن يعرف ربه وإلهه ومعبوده ويعرف ما ينفعه وما يضره ويعرف ما يقربه إلى الله وينجيه وما يبعده عن الله ويهلكه maka sesungguhnya hidayah yang diraih oleh seorang hamba dan kemaslahatan yang terdapat di dalam kalbunya, dalam hatinya yang dia diciptakan karenanya adalah ketika dia bisa mengenal Allah. Dia mampu untuk mengenal Rabbnya, mengenal sesembahannya yang telah menciptakan dia. Dan dia mampu untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dapat memberi manfaat dan apa pula perkara-perkara yang dapat memudaratkannya. Apa saja hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dapat menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. وقبل الدخول في هذا الموضوع العظيم في موضوع النجاة والمنجيات والهلكة والمهلكات نقدم بمقدمات مهمة نتعرض في أثنائها لبعض أسباب النجاة بإذن الله. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang keselamatan dan hal-hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba. Demikian pula tentang kebinasan dan apa saja yang membinasakan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu beberapa pendahuluan-pendahuluan yang dengannya kita akan mengetahui di sela-sela pendahuluan tersebut hal-hal yang menyelamatkan dan hal-hal yang membinasakan. المقدمة الأولى أن الكتاب والسنة قد تكفلا ببيان كل ما فيه نجاتنا وكل ما فيه هلاكنا فما من شيء ينجينا إلا وقد بينه الكتاب والسنة وما من شيء يهلكنا إلا وقد جاء ذكره في الكتاب والسنة ومن أعرض عن الكتاب والسنة وابتغى النجاة في غيرهما فقد ضل ضلالا بعيدا ولن يجد النجاة بل لن يزداد من النجاة إلا بعدا ولن يزداد من الهلكة إلا قربا ووقوعا Maka pendahuluan yang pertama yang penting untuk kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah al Keduanya telah memberi jaminan dengan menjelaskan segala sesuatu terhadap hal-hal yang mendatangkan keselamatan dan menjelaskan segala sesuatu dengan penjelasan yang terbaik tentang hal-hal yang dapat membinasakan. Maka barang siapa yang ingin mengetahui sebab-sebab dan jalur-jalur menuju kepada keselamatan yang hakiki, maka hendaknya dia merujuk kepada kalam Allah, firman Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hal-hal yang dapat membinasakan jalur-jalur yang dapat menjurmuskan dalam kebinasaan maka hendaknya dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah karena di dalamnya telah terdapat penjelasannya adapun seorang yang berpaling dari keduanya lalu dia berusaha mencari jalan keselamatan pada selain Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak akan menambah keselamatan melainkan dia akan semakin jauh dan tidak akan menyebabkan dia terjatuh, dia tidak akan menambah kepada kebinasaan, melainkan dia akan semakin dekat untuk terjatuh ke dalamnya. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tidaklah tersisa sesuatu apapun yang mendekatkan seorang hamba kepada surga dan yang menjauhkan seorang hamba dari neraka melainkan telah diterangkan dan dijelaskan kepada kalian. وكان صلى الله عليه وسلم يفصل ويعدد بعض الأسباب المنجية وبعض الأسباب المهلكة فيقول ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وفي رواية ثلاث مهلكات وثلاث منجيات ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والقنى والعدل في الغضب والرضا maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menjelaskan secara rinci dan menyebutkan jumlah-jumlah dari sebab-sebab yang membinasakan demikian pula sebab-sebab yang menyelamatkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan thalathun muhlikat wa thalathun munjiat ada tiga perkara yang menyebabkan seorang itu binasa dan ada tiga perkara pula yang menyebabkan seorang itu meraih keselamatan lalu beliau merinci kata beliau tiga perkara yang membinasakan adalah kekikiran yang diikuti hawa nafsu yang dituruti demikian pula sifat takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri adapun tiga perkara yang menyelamatkan adalah seorang hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik di saat dia sendirian atau dia berada di khalayak ramai yang kedua adalah sederhana dalam kemiskinan dan sederhana pula dalam kekayaan dan yang ketiga adalah senantiasa bersikap adil apakah dalam kondisi dia marah atau dalam kondisi dia senang وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya ini dalam hujjah yang jelas, dalam hujjah yang terang benderang siangnya seperti malamnya. Tidaklah seseorang yang menyimpang dari hujjah tersebut setelahku melainkan dia pasti akan binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan merupakan kewajiban bagi nabi tersebut untuk memberikan petunjuk kepada umatnya terhadap sebuah kebaikan yang dia ketahui disampaikan kepada umatnya demikian pula tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan merupakan kewajiban baginya untuk melarang umatnya dari sebuah keburukan yang dia ketahui lalu dia pun menyampaikan kepada umatnya وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما demikian pula yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sungguh telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah seekor burung yang membolak balikkan sayapnya di atas udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami ilmu tentangnya wa kaifa yajuzu an yu'allimana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam adab qada'il hajah hatta al-khara'ata kama ja'a fi al-athar ثم يهمل نبينا صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة تأصيلا وتفصيلا فلا يبينها لنا Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang telah merinci dan menjelaskan sebab-sebab qadaul hajah, sebab-sebab seorang atau hukum-hukum masuknya seorang ke dalam kamar mandi, bahkan tentang hukum-hukum yang menjelaskan tentang seputar buang air besar itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu beliau terangkan, maka bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menelantarkan untuk menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seorang hamba demikian pula yang membinasakan. أيها الإخوة الكرام لقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه كثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال الله تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما dan telah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala kata beliau bahwa banyak sekali dalam anggapan manusia bahwa ada sesuatu yang memberi manfaat dalam urusan agama demikian pula dalam perkara dunia ternyata manfaat yang ada padanya adalah manfaat yang lebih kecil dibandingkan kemudaratannya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hukum khamar dan tentang hukum perjudian, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan bahwa pada dua amalan itu, minum khamr dan berjudi, di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar namun ada manfaatnya di tengah-tengah manusia. Namun dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. ولكنهم لا يعرفون ذلك في بداية الأمر قد يعرفونه في الدنيا بعد أن تترجح لهم المضرة التي كان يحذرهم منها أهل السنة كما سبق أن قلناه في موضوع المظاهرات وغيره مما يخالف فيه كثير من المسلمين دينهم akan tetapi di awal kali banyak dari kalangan manusia yang tidak memahami hal tersebut. Namun kadang-kadang mereka pun bisa mengetahui hal itu bahwa itu adalah perkara yang membinasakan setelah jelas dan nampak baginya tentang dampak negatif yang ditimbulkan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin ketika kita membahas tentang hukum demonstrasi dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menyelisihi kitabullah dan as-sunnah di mana setelah mereka menyaksikan berbagai macam dampak yang buruk maka mereka pun mengetahui tentang kebenaran apa yang diterangkan oleh ahlus sunnah. Wa minhum man ya'rifu fi dhalika al-yawm al-'azim yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man إلا من أتى salim. Dhalika al-yawm alladhi taqatta'at fihi al-asbab. Dan di antara manusia ada yang tidak mengetahui hakikat dari sesuatu yang membinasakan itu kecuali setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang besar itu, hari yang tidak memberi manfaat harta dan tidak memberi manfaat keturunan kecuali seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas dan di saat itulah terputuslah hubungan antara satu dengan yang lain. عندما تحق الحقائق وينكشف الغطاء ويحصل الأمر الجد هنالك يتبين للذين سلكوا طرقا غير شرعية أنها قد تقطعت الأسباب وأن تلك الأسباب التي كانوا يظنونها منجية قد عادت عليهم مهلكة أو لم تنفعهم ولم تقدم لهم شيئا maka di saat muncul hari yang penuh dengan hakikat tersebut Dan di saat itulah penutup-penutup itu tersingkap pada yaumul qiyamah. Maka di saat itulah sekian banyak manusia yang mereka tidak memahami ketika di dunia. Maka jelas bagi mereka jalur-jalur yang dalam persangkaan mereka menyelamatkan ternyata nampak bagi mereka bahwa itu merupakan jalur-jalur yang membinasakan akan tetapi tidak ada lagi jalan untuk bisa kembali ke dunia Maka sebab-sebab yang dalam persangkaan mereka bahwa itu menyelamatkan ternyata pada yaumul qiyamah kembali kepada mereka dalam keadaan mereka pun binasa. ومن أعظم تلك الأسباب التي يظهر لصاحبها الخذلان في ذلك اليوم وأنها لم تكن أسبابا منجية الآلهة المفتراه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب dan termasuk di antara sebab-sebab yang membinasakan dan yang menyebabkan nampaknya kehinaan pada hari kiamat kelak adalah apa yang menjadi persangkaan sebagian ketika mereka menetapkan adanya sesembahan-sesembahan yang diada-adakan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka terjadilah berlepas diri pada yaumul qiyamah idh tabarra'a tubi'u minal tabau wa ra'aul ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri kepada orang-orang yang menjadi pengikut mereka dan di saat itulah mereka menyaksikan siksaan Allah Subhanahu wa taala wa taqatta'at bihimul asbab dan telah terputus sebab-sebab yang menghubungkan di antara mereka yang dapat menyebabkan perbaikan dan dapat menyebabkan mereka bisa kembali ke dunia. ومن تلك الأسباب التي لا تنفع أصحابها بل تضرهم يوم ينكشف الغطاء التوسلات البدعية والاستغاثات الشركية dan termasuk di antara sebab-sebab yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada pemiliknya bahkan memudaratkan pada yaumul qiyamah adalah perbuatan-perbuatan tawassul yang bid'ah. Demikian pula melakukan istighatsah-istighatsah yang mengandung kesyirikan, meminta pertolongan yang mengandung kesyirikan di mana dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-asbab allati yadhunnu ba'dhu an annaha munjiyatan dunya wa laysat bimunjiyah al-huruz wat-tama'im wa ma Dan termasuk di antara sebab-sebab yang disangka oleh sebagian manusia bahwa itu menyelamatkan namun pada hakikatnya tidaklah memberi keselamatan adalah percaya kepada benda-benda lalu jadikan sebagai jimat-jimat yang dalam persangkaannya dapat memberi kemaslahatan atau menghindarkan dia dari kemudaratan. والتعلق بغير الله والتعلق بغير الله وتعليق القلب به في جلب نفع أو دفع ضر من دون الله Demikian pula dia bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menggantungkan hatinya kepada selain Allah azza wa jal. Dengan anggapan sesuatu itu dapat memberi manfaat dan menolak kemudaratan. كما أن من أسباب النجاة التي يظنها بعض الناس تفيدهم في النجاة أن يفعلوا الأسباب الصحيحة للنجاة لكنهم يفعلونها وقد فات أوانها وذهب, وذهب زمانها كالذين يتوبون عند غرغرة الموت أو عند طلوع الشمس من مغربها Demikian pula termasuk di antara sebab-sebab yang disangka oleh sebagian manusia itu menyelamatkan namun pada hakikatnya tidaklah menyelamatkan mereka adalah sebab-sebab yang pada asalnya itu mendatangkan keselamatan namun dia melakukannya dalam keadaan waktunya telah melewati batasan seperti orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruhnya telah sampai ke kerongkongannya dalam keadaan sakaratul maut demikian pula ketika seorang bertaubat di saat matahari terbit dari tempat terbenamnya ini adalah merupakan saat bertaubat yang tidak memberi manfaat kepada pelakunya وكذلك من الأسباب التي تتخلى عنك بعد أن كنت تعلق فيها النجاة اتباع الشياطين واتباع المفسدين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم نعم lihat ayatnya dulu Demikian pula termasuk di antara sebab yang disangka oleh manusia bahwa itu dapat menyelamatkan namun pada hakikatnya hal tersebut justru membinasakan mereka. Adalah mengikuti para syaitan dan mengikuti orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru, innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dan syaitan berkata setelah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusannya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pada kalian janji yang hak yaitu tentang adanya yaumul qiyamah lalu kemudian syaitan mengatakan kepada para pengikutnya dan aku menjanjikan pada kalian sebuah janji yang batil yang mengatakan pada kalian tidak ada hari kebangkitan tidak ada hari kiamat lalu aku pun menyelisihi janjiku kepada kalian tersebut wa ma kana li alaikum dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kalian aku tidak mampu memberikan pertolongan kepada kalian kalian juga tidak mampu memberikan pertolongan kepadaku maka jangan sekali-kali kalian mencela aku maka hendaknya kalian mencela diri-diri kalian sendiri وكذلك اتباع الجلساء السيئين والرؤساء والعلماء من علماء السوء الذين يضلونك عن سبيل الله لن ينفعوك في ذلك اليوم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل Demikian pula mengikuti teman-teman duduk yang buruk dan mengikuti bimbingan ulama ussu, ulama yang buruk mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kalian pada hari kiamat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan mereka di dalam Al-Qur'an Al Karim inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila sesungguhnya kami dahulu telah menaati para pemimpin-pemimpin kami dan para pembesar-pembesar kami namun justru mereka menyesatkan kami dari jalan Allah وهكذا الركون والثقة والاعتماد على مجرد الأشياء المحسوسة كالقوة العسكرية أو الأموال الكثيرة أو الذكاء الخارق فإن هذه كثيرا ما تخذل أصحابها إذا اعتمدوا عليها اعتمادا مجردا demikian pula kecenderungan seseorang untuk percaya kepada sesuatu yang nampak, yang zahir dalam kehidupan ini. Seperti kepercayaan seseorang bahwa yang mampu menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepadanya adalah kekuatan tentara. Ya, kekuatan tentara yang mampu memberikan perlindungan kepadanya atau percaya kepada harta-harta yang melimpah bahwa dengan harta itu menyelamatkan dia Atau bersandar diri kepada kepandaian yang dia miliki dan kepintaran dan dia hanya bersandar kepadanya dan menyangka bahwa itu dapat memberikan keselamatan kepadanya. هذه أسباب ولكن الاعتماد عليها مع خلو الإيمان والتقوى أو ضعفه هو الذي يهلك المرء ويرديه Maka ini merupakan sebab-sebab. Namun sekedar bersandar kepada sebab-sebab yang zahir tersebut seperti kekuatan perang ataukah harta yang limpah atau kepintaran yang dimiliki oleh seorang itu tidak akan bermanfaat apabila disertai dengan kekosongan iman bahkan justru akan membinasakan pemiliknya fakam min talibin ilm fihi min adh والحفظ وقرب من المشايخ والعلماء لكنك ترى حاله يرثى لها من السوء والانحراف وعدم التوفيق وكم من طالب للعلم فهمه أضعف بكثير من ذاك وحفظه أضعف بكثير من ذاك وهو في بلد بعيدة عن العلماء نجاه الله ووفقه وسدده وهداه إن الإيمان والتقوى والدعاء والتوفيق والتسديد أمور مهمة للنجاة Berapa banyak seorang yang menjadi penuntut ilmu memiliki kepandaian yang luar biasa, memiliki kecerdikan yang melebihi yang lainnya, bahkan memiliki hafalan yang kuat, bahkan dia memiliki kedekatan dengan masyayikh, dengan ulama, akan tetapi engkau melihat keadaan mereka sangatlah menyedihkan disebabkan mereka orang-orang yang justru terjatuh dalam keburukan dengan akhlak yang buruk dan penyimpangan yang ada pada mereka. Sementara berapa banyak dari para penuntut ilmu engkau melihat kondisi mereka lebih lemah dalam hal kepandaian, lebih lemah dalam hal hafalannya, bahkan dia jauh dari ulama tempat tinggalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala justru menyelamatkan dia dari berbagai hal-hal yang membinasakan. Maka sesungguhnya keimanan itu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula doa dan taufik dan kebenaran itu adalah perkara-perkara yang penting sekali dimiliki dalam kehidupan seorang hamba dan keselamatan seorang hamba. فمن تحققت له أسباب النجاة في عمل من الأعمال أو أمر من الأمور أو فتنة من الفتن فعليه أولا أن يشكر الله جل وعلا الذي نجاه وهداه maka barang siapa yang terselamatkan dalam satu amalan dari amalan-amalan yang ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari satu fitnah, dari fitnah-fitnah yang membinasakan. Maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wa alaihi an yatawadha'a lillah wa li khalqillah wa an ya'rifa qadra hadhihi an-ni'mah ولا يتكبر على أحد من خلق الله فالله هو الذي نجاه وعليه أن يحفظ لسانه مما لا فائدة فيه dan wajib pula baginya untuk senantiasa bersikap tawadhu rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui kadar nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dan jangan dia menyombongkan dirinya jangan dia menyombongkan dirinya atau sombong terhadap siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah tersebut dan wajib baginya setelah itu untuk senantiasa memelihara dan menjaga lisannya وعليه أن يتوكل على الله وأن يكثر الضراعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له دينه وعقله وقلبه واستقامته فإن هذا كله بفضل الله ورحمته وتوفيقه وتسديده dan wajib baginya untuk bersandar diri kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak untuk senantiasa tadarru' kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memelihara agamanya, memelihara akalnya dan memelihara kalbunya dan senantiasa menjaga keistiqomahannya dan itu semua adalah merupakan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وعليه أن يحذر من البغي والكبر والعجب والتفاخر فالله أعلم ما الذي نحن فيه من فتن في قلوبنا وأعمالنا وأوقاتنا والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته والعجب فاحذره إن العجب مجترف والعجب فاحذره والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم العجب يا إخوتاه يجرف جرفا أعمال صاحبه في سيله كالسيل الشديد الذي يأتي بالمياه فتجرف معها الأشياء بقوة فهكذا العجب يجرف ويأخذ معه أعمال الإنسان كالسيل الشديد القوي فاحذر من العجب واحذر من التفاخر واحذر من الكبر والبغي أن نجاك الله في فتنة فالله أعلم ما هي الفتن القادمة علينا والله أعلم ما هي الفتن التي الآن نحن نعيشها في قلوبنا وبيوتنا وأنفسنا فإن الإنسان لو فتش عن نفسه لوجدها مليئة بأنواع من الفتن والأمراض والعياذ بالله dan wajib bagi seorang hamba setelah dia memahami bahwa Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah maka hendaknya dia berhati-hati dari berbagai macam sifat yang membinasakan dari sifat kezaliman demikian pula sifat ujub demikian pula sifat berbangga terhadap dirinya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terdapat di dalam diri kita. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati kita. Maka wajib bagimu untuk berhati-hati dari penyakit ujub. Ujub yang membinasakan sebagaimana yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam mandumahnya di antaranya yang maknanya beliau mengatakan maka penyakit ujub itu berhati-hatilah engkau darinya karena sesungguhnya penyakit ujub tersebut dapat menyeret amalan-amalan seorang hamba seperti terseretnya berbagai macam seperti banjir atau air yang deras yang dapat menyeret segala apa saja yang dilewatinya maka demikian pula seseorang dengan penyakit ujub itu akan menyeret amalan-amalannya dan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan maka kesombongan berbangga diri sikap kezaliman berhati-hatilah dan jauhkanlah diri kalian darinya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kita dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui fitnah yang dilalui oleh seorang hamba dalam kehidupan ini dan Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam diri-diri kita yang kalau seandainya seorang memeriksa apa yang terdapat di dalam dirinya maka dia akan mendapati ternyata di dalam dirinya, di dalam hatinya tersebut dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati dan berbagai macam fitnah. Maka engkau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara dan dijaga dari penyakit ujub yang membinasakan itu. كما في الحديث السابق ثلاث مهلكات ومنها إعجاب المرء بنفسه sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga perkara yang membinasakan di antaranya ketika seseorang ujub terhadap dirinya sendiri. Kam min insanin najjahu Allah min fitnatil ghulu fawaqa'a fi fitnatit tamyi' wa kam min insanin najjahu Allah min fitnatit tamyi' fawaqa'a fi fitnatil وكم من إنسان نجاه الله من فتنة حزبية أو منهجية أو دعوية فوقع في فتنة من فتن الشهوات والمعاصي والآثام والقاذورات والعياذ بالله Berapa banyak dari manusia mereka selamat dari fitnah gulu dari sikap berlebihan di dalam agama namun dia terjatuh ke dalam fitnah tutamyi bermudah-mudahan demikian pula berapa banyak di antara manusia mereka terja, terselamatkan dari fitnah tatmi' bermudah-mudahan namun dia terjatuh ke dalam fitnah al-ghulu dan berapa banyak di antara manusia mereka selamat terselamatkan dari fitnah hizbiyah dari fitnah manhaj namun justru dia terjatuh ke dalam fitnah syahwat fitnah kemaksiatan fitnah dosa dan berbagai macam kotorannya maka seorang tidak mengetahui apa yang menjadi nasibnya. قد نكون مفتونين أشد الفتن ونحن لا ونحن لا نعلم أننا مفتونون وهذه فتنة أخرى ألا نعلم بأحوالنا والفتن التي نحن واقعون فيها. Terkadang kita terjatuh ke dalam fitnah. Dalam keadaan kita tidak mengetahui bahwa kita telah terjatuh ke dalam fitnah itu. Kita menyangka bahwa kita terselamatkan dari fitnah. Namun pada hakikatnya kita telah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Dan ini fitnah yang lain lagi. Ketika kita tidak mengetahui kondisi dan keadaan kita sebenarnya. Hajatuna ila Allah azimah. Hajatuna ila al-iltija'i wa tadarru'i kabirah. kebutuhan kita kepada Allah itu sangatlah besar dan kebutuhan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقول رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wahai Rabbku berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan dan sucikanlah jiwaku ini engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa seorang hamba وكان في كما في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى sebagaimana Al-Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah aku memohon kepadamu agar diberi hidayah diberi ketakwaan dan diberi kesucian diri demikian pula diberi ke kecukupan وفي صحيح مسلم أيضا أنه كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan dan dari mata yang tidak pernah mengalirkan airnya dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas wal ad'iyatu fi hadzal bab kathiratun jiddan التي بها تزكو النفوس والتي بها يلتجئ العبد إلى ربه سبحانه أن يثبته وأن يحفظ دينه وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ أعماله من المبطلات المهلكات Doa-doa tentang hal ini itu banyak sekali yang berkaitan tentang permasalahan ini. Yang dengan doa-doa tersebut, jiwa-jiwa hamba itu menjadi suci. Dan jiwa-jiwa tersebut kembali kepada hamba Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia memohon kepada Allah agar kemudian Allah Azza wa Jal menjaga dan memelihara agamanya, memelihara hatinya dan memelihara amalan-amalannya agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Al-muqaddimatu tsaniyah. Jika 'alimna ayyuhal ikhwatul kiram أن النصوص قد بينت لنا أسباب النجاة وأسباب الهلاك فإيانا ثم إيانا أن نسلك طريقا مهلكا ثم ننتظر النجاة وأن نهمل طاعة الله ثم نطلب جنته وأن ننجس قلوبنا ثم ننتظر طهارتها ما بال دينك ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس أو إن السفينة لا تجري على اليبس Kemudian pendahuluan yang kedua yang penting untuk kita ketahui bahwa apabila kita telah mengetahui nas-nas dalil-dalil itu telah menerangkan tentang sebab-sebab kebinasaan, tentang sebab-sebab keselamatan, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati wahai hamba Allah Subhanahu wa taala dari menempuh jalan yang membinasakan lalu kemudian kita menunggu keselamatan. Hendaknya kita menjauhkan diri dari melalaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita menanti untuk masuk surga. Dan hendaknya kita menjauhkan diri dari mengotori jiwa-jiwa kita. Lalu kemudian kita menunggu kapan jiwa itu disucikan. Seperti perkataan seorang penyair. Ma balu dinika anto antu dan nisahu. Wa inna thawbaka magsulun minan danasi. Ada apa dengan agama dan keimananmu itu? Engkau senang untuk mengotori keimananmu. Dan sesungguhnya pakaianmu itu dicuci dari kotoran yakni bagaimana mungkin bisa bersih sementara pakaianmu itu dicuci dengan kotoran dengan najis engkau mengharapkan keselamatan namun engkau tidak menempuh jalur-jalur keselamatan itu sesungguhnya sebuah kapal itu tidak akan mungkin berjalan di tempat yang kering fala najata ma'al isyraki billahi wa ta'alluq bi ولا نجاة مع الأهواء والبدع والتحزبات maka tidak ada keselamatan apabila disertai dengan perbuatan syirik dan tidak ada keselamatan apabila disertai dengan perbuatan-perbuatan bid'ah mengikuti hawa nafsu mengikuti hizbiyah-hizbiyah dan penyimpangan ولا نجاة مع الإغراق في الملذات والشهوات والمعاصي والمخالفات dan tidak ada keselamatan apabila disertai dengan tenggelamnya seseorang ke dalam maksiat ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang menyelisih syariat هل رأيتم يوما من الأيام موظفا يلبس ملابسه ثم يذهب في وقت الدوام إلى ملعب الكرة ليلعب فيه ثم يرجع إذا انتهى وقت الدوام إلى بيته Apakah kalian pernah melihat ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi atau di sebuah syarikat? Lalu dia memakai pakaian pekerjaannya. Dia memakai pakaiannya untuk bekerja. Lalu kemudian dia keluar, justru dia bermain bola. Lalu kemudian setelah selesai waktunya, maka dia pun kembali ke rumahnya. Inna nasa la yaf'aluna dhalik. لأن لأن كل شيء له سببه الذي يؤدي إلى نتيجته فإيانا أن نسلك سبيلا وسببا وننتظر نتيجة أخرى لأن العلماء الآن الذين يتكلمون عن الذكاء ويتكلمون عن هذه الأمور يعرفون الغباء هو أن تعمل عملا بأسلوب ما فيؤدي إلى نتيجة ما ثم تأتي وتعمل هذا السبب وتنتظر نتيجة مختلفة عن تلك النتيجة الأولى فليس من الذكاء ولا من التوفيق أن الإنسان يسلك طريقا يؤدي إلى نتيجة ثم ينتظر من هذا الطريق نتيجة أخرى Maka yang dimaksud di sini bahwa segala sesuatu memiliki sebab yang akan membawa kepada hasilnya. Yang akan membawa kepada hasilnya. Maka tidak mungkin engkau melakukan satu sebab lalu kemudian engkau menunggu sebuah hasil yang menyelisih sebab yang kamu lakukan. Oleh karena itu para ulama tatkala mereka yang berbicara tentang kepandaian, tentang kecerdikan, tentang kebodohan, di saat mereka mendefinisikan apa yang dimaksud dengan al-ghabawah, apa yang dimaksud dengan kebodohan itu. Kapan seorang itu dikatakan bodoh? Ketika engkau melakukan satu amalan dengan satu sebab yang kamu lakukan, lalu kemudian engkau menunggu dan menanti hasil yang menyelisih sebab yang kamu lakukan itu. Maka ini bukanlah sebuah kecerdikan, bukanlah sebuah kepandaian, ya. Bukanlah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menempuh jalur yang membinasakan dirimu, lalu kemudian engkau menanti sebuah hasil yang dapat menyelamatkan kamu. والحمد لله رب العالمين ونكمل بعد العصر إن شاء الله جل وعلا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan setelah salat al-asr. Barakallahu fikum.